بسم Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafirun شيء عجيب Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang, karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat. Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran Tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Thamud dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.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 Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Wajah سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد Dan yang menyertai dia berkata, Inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu. Yang menyembah sembahan yang lain, beserta Allah. Maka, lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat. قال قرينه ربنا ما أطويته ولكن كان في ضلال بعيد Yang menyertai dia berkata pula, Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما Allah berfirman, Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan? Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah surga itu dengan aman, itulah hari yang kekal. Lahum ma ولدينا مزيد Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini, maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan? إن في ذلك لذكرى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antar keduanya dalam enam masa, dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan. ala ma rabbika qabla Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari, dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan, pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari, mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.